dengan memberikan kita berbagai nikmatnya. Semoga dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita bisa mampu untuk mensyukurinya dengan jalan kita berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan pelajaran kita sebentar yang lalu yaitu masih membahas masalah asal saat sebelum tanda-tanda kecil hari kiamat yang kalau tidak salah pertemuan terakhir yang ke-30 ya yaitu ya, ya. Itu sehingga tahun-tahun penuh penipuan. Orang yang berdusta dianggap orang benar, orang benar disebutkan orang yang kianat dianggap amanat, orang yang amanat dianggap kianat. Dan munculnya pemimpin-pemimpin yang bodoh yang mengurusi eh, nasib orang banyak. Itu yang ke-30. Sekarang yang ketiga 31 yaitu banyaknya kematian-kematian mendadak ya di Syekh Yusuf al ya penulis kitab Asrul Sa'ah ini uh, menukilkan hadis ini dan dimasukkan sebagai tanda-tanda jin hari kiamat ya jadi kata-kata Yusuf Al-Babil di antaranya yaitu ini yang ke-31 ini yaitu munculnya atau banyaknya kematian-kematian mendadak. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa inna min awradis sa'ah ayat haramatul fajr. Di antara dekatnya tanda-tanda hari kiamat akan banyak kematian-kematian mendadak. Hadis ini derajatnya hasan, ya dihasankan komentar oleh Al Albani Rasulullah kalau beliau berkata hadis ini hadis hasan. Ya. Di antara dekatnya tanda-tanda hari kiamat yaitu banyaknya kematian-kematian mendadak. Jamaah dan muslimin Alhamdulillah Hari-hari ini bisa kita saksikan Ya Banyak orang Tidak menangkap angka Tidak diduga-duga Kemarin masih bersama Makan bersama, duduk bersama Kemudian kita mendengar kabar meninggal dunia. Ya, sebabnya macam-macam. Banyak di antara sebab itu serangan jantung biasanya kata orang serangan jantung. Sakit apa? tidak ada sakitnya. Ya, tetapi kata orang serangan jantung mendadak nanti Ya. Tidak ada tanda-tanda kematian tidak didahului oleh sakit yang lama. Ya, sehat walafiat bersama, bergaul bersama, makan bersama, terus dengan dengan kabar dia mati. Nah ini banyak banyak kita jumpai. Ada yang baru barusan olahraga main bola, pulang mati. Ada seorang artis ini, artis terkenal beberapa tahun yang lalu. Tidak pernah didengar dia mengidap satu penyakit. Ya, dia juga anggota dewan, mungkin ada yang tahu. Ya. Sampai. Orang Makarim. Kira Pak Salim. Si Pak tahu juga ya. Apal Bapak ini. Haji Makarim itu. Ulama yang bola kabarnya mati. Di sini pun ada pun ada beberapa tahun yang lalu. Ulama juru taksis mati. Eh? Pernah tahu? Nah, kalau ada orang Padang ya, bukan? Ulama juru taksis. Nah, ada yang mati di lapangan malah. Macam-macam gitu. Ya. Ada juga yang sakit cuma sehari dua hari. Iya dengan teman saudara, dengan mustadar, iya. Ya, tahu-tahu mati. Sehingga mengagetkan banyak orang. Ya. kematian mendadak ini di saat sekarang ini banyak terjadi dan bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, ini benar-benar terjadi. Maka hati-hati kita. Jangan pernah berpikir bahwa kematian itu menunggu Sejak tertawa mati. Sejak tertawa mati. Sejak tertawa, sedang makan-makan mati. Ada satu peristiwa di Jawa Barat, ya, di salah satu daerah di Jawa Barat, ada satu mobil tronton yang muat semen itu di jalan yang agak mendaki. Kemudian dia agak kuat lagi remnya belum nah, sementara di jalan yang mudah itu di sisi kiri jalan itu ya, itu perumahan warga dan di situ ada acara nikahan ada acara orang sudah nikah ya akhirnya singkat cerita trek terbalik balik menimpa orang-orang yang sudah uh, pernikahan ini. cerita, belasan orang mati di tempat. Bahkan ada yang mati di rumah sakit. Ini kejadian nyata beberapa tahun yang lalu. Pernahkah orang yang belasan orang mati itu berpikir dia keluar dari rumah dia akan mati? Tidak pernah dia tidak pernah berpikir, ya, tidak ada penyakit, sedang bergembira, sedang berbagi kegembiraan, mati. Belasan orang mati. Banyak terjadi. Ada lagi artis-artis yang barusan menghibur orang, menghibur orang dengan jalan bohong. Ya maaf, maaf cari uang dengan jalan ngibul. Itu haram. Ya. Berbohong untuk orang lain tertawa itu haram. Bahkan kata Rasulullah ditutup tiga kali. Tawa itu gandum, tawa itu gandum, tawa itu gandum. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berkata bohong untuk membuat orang lain tertawa. Kecelakaan kita terlalu mati. Orang tidak pernah menyangka, dia sendiri tidak pernah berpikir akan rasisme seperti ini. Nah, kenyataan seperti itu di zaman kita hari ini banyak terjadi. Cuman permasalahannya, biasanya orang menyangka, terutama anak-anak muda, para kaum muda itu menyangka bahwa kematian itu masih jauh. Masih jauh Biasanya pemikiran ini banyak nih diyakini oleh para pemuda. Oh masih jalan, Mumpung masih muda ini, ya happy happy dulu. Ya maksiat maksiat dulu. Nanti kalau sudah tua, umur 50, 60 tahun, ya ada uang pergi haji, taubatan suka cita-citanya umur 50, 60 tahun pergi haji, taubatan nasuha. Eh umurnya baru 25 tahun datang penyakit. Malah ada yang penyakit yang sekarang namanya aneh-aneh sulit sebut. Meningitis apa segala macam. Ini yang sekarang lagi rame-rame di TV. Kena penyakit meningitis. Apa itu meningitis? dengan demam berdarah. Belum sempat bertobat, angan-angannya belum terwujud, dipotong oleh kematian. Iya. Al-Mautul Kematian itu mendadak. Yang memotong angan-angan. Berapa banyak manusia rugi seperti ini? Belum sempat taubat, masih maksiat, masih terlumur dosa, dia mati. Berapa banyak orang seperti ini? ya kalau bisa mendari maka ada salah satu syair daripada Imam Syafi'i rahimahullah Imam Syafi'i pernah bersyair dan syair ini sangat menyentuh hati syair ini sangat dalam sekali kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam syair beliau maka min pada ansa wa asbaha dhalikan Wa akbaluhu fil ghaibi tunsaj wa la Berapa banyak orang muda yang kerjanya di waktu sore dan pagi hari hanya tertawa-tawa. Padahal kain kafannya sedang dijahit, sedang dia tidak tahu. Coba, bagaimana saya ini dan cara menyentuh hati. Berapa banyak orang muda kerjanya di waktu sore dan pagi hari hanya tertawa-tawa. Padahal kain kapannya sudah dijahit, dia tidak tahu. Wabala yadri, dia tidak tahu. Ini bisa kita saksikan pada hari itu. Kerja hari ini sebagian orang hanya tertawa-tawa. Hanya bergembira ya. Bertemu hanya untuk tertawa. Ya, bahkan ada masih untuk tertawa-tawa. Gak ada lain bertemu hari ini tertawa, bertemu hari besok tertawa. tertawa. Ya. Dia tidak sadar, dia sedang diintai oleh kematian. Dan jangan lupa, kita semua ini diintai oleh kematian. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Ya. Walaupun kematian sesuatu yang dibenci, tidak disukai oleh jiwa. Biasanya manusia sebut mati tidak tahu. Iya. Maka itulah Allah SWT mengingatkan Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima binatun ta'malun Katakan ayat Muhammad bahwasanya kematian yang manusia itu hendak lari daripada kematian itu maka kematian itu tetap akan menjumpainya mau tetap akan menjumpai Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Allah yang Maha Tahu manusia itu hakikatnya tidak ingin mati. Dia ingin menghindar dari mati. Kalau bisa dia lari dari kematian. Tetapi apa kata Allah? Fa'innahu mulakikum kematian itu tetap akan menjumpai Ya. Kemudian serupa yang Nabi hukum akan dikabarkan kepada eh, kepada kepadamu perbuatan yang telah engkau lakukan. Ya, semua perbuatan akan disampaikan nanti. Di dalam ayat yang lain dalam surat Al nisa ayat 78 Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyana. Kenapa engkau tidak bersembunyi? walaupun itu bersembunyi di satu benteng yang kokoh dengan pengawal-pengawal yang hebat ya kematian itu tetap akan datang menjemput walaupun buruk di musayyada walaupun kamu dipagari oleh benteng yang sangat kokoh dijaga oleh pengawal-pengawal yang hebat kematian pasti akan menjumpai maka fenomena hari ini kematian mendadak itu sudah nyata. Ya, nyata terjadi. Ada juga yang sebabnya nggak tahu menau, tahu-tahu dibunuh orang. Ini kan ada juga. Dia pergi di satu tempat, dirampok orang, dibunuh orang. Ini banyak terjadi pada hari ini. Ya, ini yang dimaksud dalam hadis ini menjelang kata hari kiamat banyaknya kematian-kematian penyakit. Hari ini telah terjadi. Maka hati-hati. Ya, saya mengingatkan diri saya dan seluruh hadirin fenomena kematian mendadak ini sangat Jangan pernah berpikir kematian itu karena satu penyakit tertentu lalu orang itu mati. Bahkan hari ini telah terbukti berapa banyak orang mati tanpa penyakit ya, dengan sebab-sebab yang sepele kemudian dia harus mati meninggalkan dunia ini syukur kalau sudah punya persiapan kalau sudah sholat, kalau sudah rajin ke masjid, hubungannya baik dengan Allah, hubungannya baik dengan manusia, syukur. Tapi yang kasihan, ya, kalau si bulan yang mati ini tidak pernah sholat, mukanya tidak pernah tertutup air tutup, tidak pernah ke masjid, telinganya tidak pernah mendengar yang lain. Yang Allah perintah malah itu ditinggalkan. Yang Allah suruh untuk meninggalkan malah itu yang ditinggalkan. Ya. Bahkan ada juga model manusia yang selalu memperolok-olok orang yang berbuat benar. Ya, sudah tidak sholat, tidak puasa, mempermainkan yang hak. Mengolok-olok, mengejek-ejek orang yang berbuat benar. Karena ada penyakit dalam hatinya. Dia melihat orang berbuat baik sampai mengejek orang yang pakai jilbab, mengejek orang yang pakai cadar, mengejek orang yang pakai kaos kaki, yang kaos kaki kaos kaki diperiksa. Betul itu. Lalu kita, ini terjadi ini. Sementara dia tidak pernah mengkoreksi seperti apa Islam saya, seperti apa Islam istri saya, seperti apa Islam anak saya. Sudahkah cocok dengan petunjuk Allah dan Rasulnya? Lalu kita, ini terjadi hari ini. Ya, ya orang makin sadar sudah macam-macam. Ya, hati-hati ya, kemarin kan cadarkan ya. Ayat mengaji tak akan. Orang ngarah, aku ngarah lebih mah. Catat. Pintarnya setan. Ngarah lebih mah, orang Orang yang lebih Ini modelnya ada yang tertawa-tertawa sunyi. Ini wajah orang yang lupa mati. Orang begini ini lupa kalau dia bakal mati. Yang dia pikir dia hidup terus, kaya terus, hebat terus. Ini terjadi di tengah-tengah kita. Dia lupa bahwa dia tidak diintai oleh kematian. Kematian itu masih ada di depan kita, ada satu pintu yang menunggu kita. Umur kita sedang berjalan menuju kematian. Tiap tahun, tiap bulan, tiap hari, tiap jam, menit, detik, umur ini berjalan menuju kematian. Dan umur tidak pernah bertambah. Umur selalu berkurang. Salah besar kalau orang mengatakan umur bertambah. Kalau hari ini saya berumur 48 tahun, ya umpama contoh saya kemudian nanti Allah takdirkan saya mati umur 50 tahun ya mudah-mudahan dengan umpama mudah-mudahan kalau saya mati umur 50 berarti umur saya sudah berkurang 48 tahun sisa kami tidak sedikit hari ini orang yang jelas umurnya 20 tahun, hari ulang tahun ke 20, umurnya bertambah di hari ini 20 tahun, ulang tahun. Ya, ulang tahun undang orang banyak, siapkan lilin, protektar segede meja dan sebalik. Kalau 20, kalau dulu di kampung saya di Surabaya, syukur Alhamdulillah kita tidak pernah dididik untuk melakukan itu. Cuman kita tahu tata lingkungan kita itu masih melakukan itu. Kalau 20, zaman dahulu lilinnya 20. video. Kemudian tepuk-tepuk tangan. Happy birthday to you. Umur 20 tahun kita rayakan bersama. Setelah itu acara bebas. Ya, setelah itu doa, setelah doa ada mereka. Ini malaikat yang bingung. Baru kita doa ada mereka. Putar musik keras-keras, musik rock, isjol, album Umurnya bertambah, kalau umur tidak pernah bertambah, umur yang ada umur berkurang. Makin jam, makin detik, umur itu makin dekat dengan pintu yang di depan itu pintu kematian yang umur tidak pernah bertambah. Jadi orang bodoh menyangka umur bertambah, umur berkurang, makin hari makin dekat kita dengan pintu kematian itu. Ya, maka pantas Abu Nawas itu bersair Wajar zahidun itu pikul yau wa umrina bisun pasti timari Tahu apa kenapa? Kenapa tahu? Nawab tidak mencacat Abu Nuwas tidak ada kali bahar al Ya, dia ini orang sebetulnya orang yang pandai gitu, orang yang cerdik. Ya, tetapi kisah Abu Nawas ini banyak di dipelesetkan. Kisahkan kisah kita yang lucu-lucu, bahkan kisah yang kotor-kotor. Ya. Nah, Abu Nawas sendiri di masa-masa tuanya dia mengungkapkan satu sakit yang isinya syair ratapan. Wajah billahi itu kulli bahwa mereka disukai nafsi aduhan dosaku makin hari makin bertambah sedangkan umurku makin hari makin berkurang Kesan dimana? bagaimana aku bisa menutupi ketekunan itu dia merasa terpuruk Padahal oh, ini orang baik. Bagaimana dengan orang yang tidak baik? Tapi begitulah hari ini manusia lupa mati. Ya, menyangka umurnya panjang, umurnya bertambah, senang-senang. Ya, dia lupa mempersiapkan pekan untuk mati. Bahkan yang parah lagi, dalam keadaan lupa seperti itu, mengolok-olok kebenaran, mempermainkan kebenaran. Jadi ya. saya ingatkan hati-hati kita semua, zaman-zaman ini kematian mendadak itu banyak terjadi. Umur tidak pernah bertambah, umur selalu berkurang. Ya. Maka orang yang waras otaknya, ketika umurnya berkurang, di hari itu dia yakin umur saya sudah berkurang 48 tahun. Apa yang benar menurut Islam? Apa yang benar menurut Islam? Ya, Ya. Yang benar menurut Islam itu muhasabah. Ya Allah, umur saya sudah berbuat 48 tahun. Ya Allah, saya sadar dosa-dosa saya lebih banyak dari kebaikan-kebaikan saya. Saya ya Allah tutupi kesalahan saya, dosa-dosa saya. Di saat umur yang sudah berkurang 48 tahun ini ya Allah. Dan hamba tidak pernah tahu kapan umur hamba akan habis. Ya, dia mengadu kepada Allah, dia menghasangkan. Dia sadari umurnya sudah berulang setiap tahun. Ini yang kita harus, Ya, sudah para temu-temu tangan, edukasi dulu. Itu biasa Allah Nasrani. Ya, kalau kebiasaan seperti itu, dari muda sampai tua, orang muda ulang tahun repot. Umurnya berapa periode ke-8 Intinya sudah banyak yang goyang Lampaknya sudah tulis ya. Mungkin saat dia tiup, giginya terbang Nah ini yang penting Jadi saya mau ingatkan ya Terkait dengan hadis ini Banyak orang tertipu ya Banyak orang tertipu Dia tidak tahu bahwa umur tidak pernah bertambah Dan hari ini yang saya dikatakan Rasulullah Fenomena kematian mendadak itu banyak terjadi, maka hati-hati. Dan hati-hati pula jangan sampai kita berani mengolok-olok kebenaran. Ya, saya ingatkan ini, siapapun yang mendengar ini hati-hati. Lebih baik kalau kita tidak belum bisa melaksanakan kebenaran kebaikan, kita diam. Selamat. Ya, daripada ya, kita sudah tidak mampu melaksanakan Tanggal lain. Ya, tunggu tanggal lain. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu amat cepat perhitungannya. Ada. Ya. Kenapa saya mengatakan begini? Apa yang disampaikan hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Maka saya ingatkan. Ya. Dan Allah pun mengingatkan memang karakter tebean orang-orang yang mujrim. Orang-orang tidak bisa ya matanya tidak bisa lihat orang yang baik. Ya. Innal ladzina ajramu ya apa Rasul al-sabin itu innal ladzina ajramu kanu Hah? Ya satu. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu kalau lihat melihat orang beriman itu jalan, tertawa dia. Ditertawakan. Innal ladzina ajramu kanu eh, suka saja ya. Orang-orang yang ber, eh, berbanyak dosanya itu kalau melihat orang beriman dia bertawakan, Bahasa dimana sulit. tangan, Ada orang-orang orang orang orang Pengajian. Hei, eh, pengajian kok? Ini pengajian. Wa idza ya Allah mazun Ada lewat orang beriman ya, bahasa bimanya itu aja Gampang. Ada yang mengatakan miskin berjalan. Kalau bahasa Arab, Arab sasak. Arab daerah saya. Apa maknanya? Dilecehkan. Kasihan orang-orang. Tidak terlalu miskin. Ini nyata terjadi kalau orang-orang beriman. Nah, hati-hati saya ingatkan jangan sampai seperti itu. Ya, kalau ada yang begitu cepat-cepat taubat sebelum Allah mengazab. Nah, itu yang berapa? Hah? 31. Kemudian yang ke-32 ya dalam kitab itu Syekh Yusuf Al-Wabil tanda-tanda kiamat selanjutnya yang ke-32 yaitu banyaknya kata-kata kotor, perbuatan kotor, pemutus atau pemutusan silaturahim. Ya, pemutusan silaturahim dan jeleknya hubungan bertangga atau tetangga. Ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bin Salam yang Rasulullah SAW mengatakan Ya, kita min asbab sa'am ayyat harul ba'su wa tawafus Ya, yang saya lupa ini. Menjelang hari kiamat akan muncul perkataan kotor, perbuatan apapun. Kalau dia nggak mampu, nggak kuat, dia ungkapkan dengan kata-kata. Dia lampiaskan dengan perbuatan. Entah dia menyakiti orang secara langsung dengan tangannya, atau dia menyakiti orang lain lewat jalan belakang. Apa lewat jalan belakang? Ya, hari ini banyak terjadi maaf maaf Tak mampu dia ungkapkan dengan kata-kata, dengan tangannya, dengan sihir. Ini banyak terjadi. Jangan ini banyak terjadi. Dan perlu memutuskan silaturahmi. Sebab anak dengan anak orang tua terlibat saling caci, saling maki, saling umpat, ya. Gak cukup dengan kata kotor, perbuatan kotor. Gak cukup di situ, putus hubungan silaturahmi tetangga yang satu dengan sebelah berbulan-bulan bahkan ada yang tahunan tidak saling sapa. Ini sudah banyak terjadi. Ya, padahal kata Rasulullah SAW, yang yang billahi wal di akhir, tidak jalan itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya Ya. Gak cukup kita berbuat baik dengan orang yang kita kenal, dengan teman-teman kita, tapi juga dituntut kita berbuat baik dengan tetangga. Kadang orang berbuat baik dengan yang dikenal saja orang-orang, ya orang-orang dekatnya. Tapi hubungan dengan tetangganya sudah Hadis tentang ini banyak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak henti-hentinya Jibril datang mengingatkan aku tentang tentang tetangga, kata Rasulullah. Serta tetangga. Sampai-sampai aku berpikir, apakah tetangga ini akan menjadi ahli waris? Kata Rasulullah. Tidak mungkin hentinya Jibril datang mengingatkanku tentang tetangga. Sampai-sampai aku berpikir, apakah tetangga ini akan mendapat hak sebagai ahli Ya maaf, maaf. Jadi hati-hati kita tidak cukup baik kepada Allah terutama dengan tetangga. Walaupun hari ini bisa kita lihat kenyataan fenomena buruknya hubungan bertetangga. Ya, tetangga samping rumah depan rumah tidak saling sapa saling tegur berbulan-bulan bertahun-tahun. Ya, ini banyak terjadi. Pada satu waktu datang sahabat mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang wanita Ya يا رسول إنا فلانا تنتصر النهار وتكلمون الليل ولكن تهزم دراجه بلسانه Wahai Rasulullah, ada wanita. Wanita ini rajin puasa. Rajin puasa sunnah di siang hari. Rajin sholat malamnya. Tapi wanita ini tidak henti menyakiti tetangga dengan lisannya. Nah, apa kata Rasulullah? la khairofiha. Ya, la khairofihi. Ya. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Ya. Ya. Wala la khairofihi. Ya, maka kata Rasulullah, dia itu dalam neraka. Tidak ada kebaikan pada wanita itu dan dia itu dalam neraka. Gara-gara apa? Tidak baik hubungan dengan tetangga. Lisannya tidak bisa dijaga. 30 31 tadi apa? Nah, banyaknya kematian mendadak, kemudian banyaknya perkataan kotor, perbuatan kotor, pemutusan silaturahim dan buruknya hubungan bertetangga. Semua yang dikatakan Rasul itu hari ini sudah bisa kita saksikan. Dan inilah merupakan tanda-tanda kecil ya dekatnya hari kiamat. Insyaallah dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan mulai memasuki pintu gerbang menuju tanda-tanda besar. Nah, cuman kalau sudah mulai bahan tanda-tanda besar ini berat bahasannya.